InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid yaitu petikan dari kitab ini berupa ringkasan pelajaran yang akan kita pelajari dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita masih pada bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Memasuki dalil yang ketiga. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dua dalil di dalam bab ini. Kita masuk dalil yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai rob-rob rob di sini maknanya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla Surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan para ulama mereka waruhbanahum dan ahli-ahli ibadah mereka arbaba min dunillah sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Jemaah sekalian, para ulama mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi merekalah yang menjadikan ulama mereka. Dan Nasrani merekalah yang menjadikan ahli ibadah mereka atau para pendeta mereka. Sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang dulunya beragama Nasrani. Kemudian beliau masuk Islam. Ketika beliau mendengarkan ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun heran dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidaklah menyembah para pendeta kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna?" Bukankah para pendeta kalian menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan? Maka kalian pun ikut menghalalkan. Wa tuharri wa yuharrimuna lakum ma'ahalallah fatuharrimunahu. Sebaliknya mereka juga mengharamkan bagi kalian apa yang Allah halalkan. Kalian pun ikut mengharamkan. Kata sahabat Adi bin Atim, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bala. Memang seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi ayat ini berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan disebut dengan syirkut ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Seperti apa bentuk syiriknya? yaitu syirik di dalam menaati guru. Nih hati-hati. Seorang guru yang seharusnya mendidik muridnya untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tapi ternyata bisa berpotensi menjadikan muridnya menjadi orang yang paling sesat, yaitu mempersekutukan Allah. Taat kepada guru atau kepada kiai atau kepada ulama atau kepada pemimpin atau kepada siapa saja makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jamaah sekalian, ini kalimat yang perlu diperhatikan baik-baik. Karena ada banyak kesalahpahaman di sini dari golongan Khawarij. Iya. Ini namanya syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Apa syirik dalam ketaatan itu? Yaitu taat kepada guru atau kepada ulama atau kepada siapapun makhluk termasuk pemimpin. Pemimpin golongan, pemimpin negara. Dalam hal apa? Dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Di situ syiriknya. Di situ syiriknya. Penghalalan dan pengharaman. Penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Artinya, kalau sekedar ikut saja, misalkan gurunya ngajarin yang salah, dia ikut. Tetapi dia tidak menghalalkan yang salah itu. Itu bukan syirik. Perhatikan ya kalimatnya. Beda antara mengikuti dan menghalalkan. Iya. Dia taat kepada gurunya, dia bisa syirik. Kapan itu? Bukan sekedar dia mengikuti apa kata gurunya. Tetapi ketika dia menghalalkan apa yang haram demi mengikuti gurunya. Saya berikan contoh. Misalkan misalkan terjadi gurunya mengatakan bagi kita khamar itu halal. Kenapa? Kita sudah derajat hakikat. Ya, misalkan sudah derajat hakikat. Sudah bukan lagi syariat. Sudah jadi wali. Ya. Jadi kita sudah di maqam para wali. Khamar pun jadi halal. Akhirnya si murid ini minum khamar. Dia minum khamar demi taat kepada gurunya. Apakah dengan dia minum khamar ini karena taat kepada gurunya langsung dihukumi syirik? Tidak. Sampai dia meyakini khamar itu halal. Kalau sekedar dia minum dan dia masih yakin ini sebenarnya haram, tapi saya nggak enak sama guru saya. Subhanallah. Dia nggak berani menyakiti gurunya, dan dia berani membuat Allah murka. Iya. Atau pimpinannya. Pimpinannya ngajak dia pesta kamar. Dia ikutan. Kalau sekedar dia ikut, maka itu dosa besar, tidak diragukan lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Siapapun makhluk itu. Walaupun orang tua kita. Kalau nyuruh kita berbuat dosa, nggak boleh kita taat. Jangankan menyuruh, memaksa sekalipun. nggak boleh kita taat. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an bima laysalaka bihi ilmun Falatuti'humah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Namun tetaplah engkau mempergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi nggak boleh taat. Nggak boleh taat, tapi ingat Allah juga berpesan pergauli dengan cara yang baik. Artinya apa? Tetap saja nggak boleh kita membentak orang tua kita. Tapi nasihati dan tolak dengan halus tapi tegas halus tapi tegas. Iya. Jadi kalau sekedar dia ikut, misalkan ikut berbuat yang salah, atau ikut minum khamar, tapi dia masih yakin khamarnya tetap haram, maka ini adalah dosa besar. Tapi jemaah sekalian, kalau kemudian dia rubah keyakinannya, Tadinya dia yakin sebenarnya itu haram, jelas ayatnya, jelas hadisnya. Ya, orang awam kaum muslimin pada umumnya paham. Ya kan orang awam, orang kafir pun rata-rata tahu ya. Khamar itu haram di dalam agama manapun. Iya. Kemudian demi ikut gurunya, dia rubah keyakinannya. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, walaupun dia nggak minum. Walaupun dia nggak minum. Jadi lebih baik mana? Yang minum tapi dia yakin haram atau yang tidak minum dan dia yakin sudah halal? Lebih baik mana? Betul, tidak ada yang baik, tapi lebih baik mana? Ini serius ini. <laughs> Betul tidak ada yang baik, tapi lebih baik yang minum. Karena dia pelaku dosa besar. Yang kedua pelaku kekafiran. Iya. Yang kedua pelaku kekafiran. Ini harus kita bedakan antara pelaku dosa besar dan pelaku kekufuran. Dosa itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang lebih mending daripada yang lainnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada kesalahpahaman golongan Khawarij. Nah, mereka langsung menyimpulkan orang yang melakukan dosa Langsung dia simpulkan itu berarti menghalalkan dosa. Inilah salah satu sebabnya mengapa mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Termasuk mengkafirkan pemerintah. Kenapa? Karena mereka langsung berkesimpulan orang yang minum khamar berarti dia menghalalkan khamar. Ya. Demikian pula mereka berkesimpulan kalau satu pemerintahan melegalkan khamar berarti menghalalkan khamar. Padahal tidak. Bisa jadi alasannya karena apa? Karena pajak misalkan atau karena ingin menyerap tenaga kerja. Tapi tetap yakin sebenarnya itu haram, salah. Tapi mau bagaimana lagi? Itu alasan mereka. Ini karena hawa nafsu, karena kebodohan. Tapi tidak bisa dikafirkan. Beda kalau satu pemerintahan mengatakan di negeri kami khamar hukumnya halal, maka dia kafir. Walaupun dia mengatakan tapi kami larang. Walaupun sebenarnya halal, tapi kami larang karena bisa menimbulkan mudarat misalkan, tapi sebenarnya halal, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Ini harus dibedakan. Yang dimaksud dengan penghalalan adalah meyakini sesuatu yang tadinya diyakini haram sebagai halal. Itu yang dimaksud dengan penghalalan. Jangan salah paham. Penghalalan dengan keyakinan, dengan hati. Makanya ulama membedakan di sini antara kufur i'tiqadi dan kufur amali. Ya. Satu pemerintah yang melegalkan khamar mengizinkan kafe khamar misalkan atau mengizinkan pabrik-pabrik khamar iya maka Berarti mereka telah melakukan apa? Telah berhukum dengan hukuman dengan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Nah, ini di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah disebut kufur amali. Kufur perbuatan. Dan kufur perbuatan yang dimaksud di sini adalah kufur asgar. Sebagaimana Sering kita jelaskan tentang makna ayat surat Al-Maidah ayat ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Memang kalau kita ambil zahir ayat ini jelas sebenarnya kafir mutlak. Tapi kalau kita pelajari penafsiran ulama salaf Subhanallah, ternyata mereka lebih mendalam ilmunya. Ya, karena mereka tahu ayat ini turun terkait dengan apa. Makanya mereka lebih paham. Kalau kita kembali ke penafsiran ulama salaf, maka semuanya, semua ulama salaf menafsirkan makna ayat ini adalah kufur asgar. Walaupun zohirnya kufur akbar. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama salaf dari generasi sahabat tabi'in, sampai zaman kita ini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan kufur di situ maknanya adalah kufur asgor. Kenapa? Karena para sahabat lebih tahu ayat ini turun tentang apa. Ternyata kalau kita buka buku-buku tafsir, para sahabat menjelaskan ayat ini bukan sedang berbicara tentang kaum muslimin ketika dia turun. Artinya sebabnya bukan karena kaum muslimin, ada sebagian riwayat mengatakan Yahudi, sebagian riwayat mengatakan orang-orang musyrik. Ya. Sehingga ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka beda dengan ketika menghukumi orang-orang kafir. Orang-orang kafir dihukumi sebagai kufur akbar. Kenapa? Karena mereka tidak memang tidak punya aslul iman. Sedangkan kepada kaum muslimin dihukumi kufur asgar karena kaum muslimin memiliki aslul iman. ya Dan contoh seperti ini banyak. Ada satu kekufuran bagi orang kafir itu kufur akbar. Tapi bagi kaum muslimin menjadi kufur asgar, insyaallah taala nanti akan datang beberapa contoh di dalam kitab ini. Ya. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya. Berhukum dengan selain syariat Allah pada dasarnya adalah kufur asgar. Kalau pelakunya adalah seorang muslim. Dan itu juga diistilahkan para ulama dengan kufur amali. Walaupun nggak semua kufur amali itu kufur asgar. Tapi kufur amali di sini adalah kufur asgar. Sedangkan ketika dia menghalalkan satu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, dia yakini sebagai hukum yang halal, maka itu disebut kufur i'tiqadi yaitu kufur akbar. ya Karena dia punya keyakinan dengan hati. Tetapi atas dasar ini, atas dasar pembagian ini, orang-orang khawarij mengatakan ahlu sunnah itu murjiah. Ada sebab-sebab mereka menuduh ahlu sunnah itu murjiah. Salah satu sebab terbesarnya adalah dalam penghukuman terhadap pemerintah. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan. Makanya mereka bilang murjiah. Kenapa mereka bilang murjiah jemaah sekalian? Karena murjiah itu berpendapat orang yang melakukan amalan kekafiran tidak akan menjadi kafir. Sebab amalan tidak memberi pengaruh kepada keimanan. Iya. Bagi murjiah itu keimanan itu statis. Tidak nambah, tidak berkurang. Dia mau melakukan ketaatan bagaimanapun, imannya begitu-begitu saja, nggak akan bertambah dia mau melakukan dosa bagaimanapun imannya begitu-begitu saja nggak akan berkurang. Ini jelas keyakinan yang batil. Iya. Nah, mereka mengatakan ahlu sunnah murjiah kenapa? Karena tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Padahal jemaah sekalian, masalahnya yang dilakukan dosa itu belum bukan kekafiran. Itu masalahnya. Bukan kufur asgar. Memang disebut kufur amali, tetapi kufur amali di sini bukan kufur akbar, memang kufur asgar. Ya, jadi nggak bisa kita mengkafirkan orang karena melakukan kufur asgar. Ya. Bahkan jamaah sekalian, orang yang sudah melakukan kufur akbar sekalipun dan dia seorang muslim, itu tidak otomatis dihukumi murtad keluar dari Islam, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalang di dalam penghukumannya. Iya. Nah, jadi ini namanya kebodohan yang parah, ya bukan kebodohan biasa, kebodohan murakab namanya, kebodohan kuadrat, ya. Jadi mereka menyalahkan orang karena tidak mengkafirkan, padahal itu memang bukan pengkafiran. Jadi udah dua kesalahannya. Pertama, memasukkan yang bukan kekafiran dalam kekafiran. Yang kedua, menyalahkan orang yang tidak ikut mengkafirkan seperti mereka. Maka ini adalah salah satu sebab orang yang berhukum dengan selain syariat Allah dia menjadi kafir atau menjadi pelaku kufur akbar. Kapan itu? Ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Yeah. Ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, kita berikan contoh tadi masalah khamar. Khamar jelas bertentangan dengan syariat Islam. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia tetapkan satu hukum dan undang-undang khamar diizinkan. Kafe-kafe khamar boleh dibuka, pabrik-pabrik khamar boleh beroperasi. Maka jemaah sekalian pada dasarnya itu kufur asgar. Kecuali kalau dia meyakini khamar sudah menjadi halal, barulah menjadi kufur akbar, maka pelakunya murtad keluar dari Islam. Oleh karena itu, yang bisa terjerumus dalam kekufuran ini, ini nggak khusus pemerintah. Ya, mereka seakan-akan kekufuran dalam berhukum dengan selain hukum Allah hanya khusus bagi pemerintah tidak. Orang yang punya keyakinan yang sama, yaitu dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia kafir. Walaupun dia tidak menjalankan. Iya. Jadi masalahnya di sini adalah keyakinan. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwa wajib bagi kita mentauhidkan Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Ya, mentauhidkan Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Ya. Jadi ini salah satu tafsir tauhid. Dan ini termasuk dalam tauhid rububiyah. Meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan sesuatu atas kita atau mengharamkan sesuatu. Maka siapa yang kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian pula siapa yang taat kepadanya dan ikut menghalalkan. Jadi bukan sekedar taat, tapi ikut juga menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka dia juga ikut kafir. Jadi di sini ada dua pihak yang terjerumus dalam kekufuran. Pertama pelakunya, dia yang pertama menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yang kedua orang yang taat kepadanya. Tapi orang yang taat kepadanya ada dua tingkatan. Ada yang masih meyakini yang haram tetap haram. Tapi karena nggak enak kepada gurunya misalkan, nggak enak kepada bosnya, dia ikut melakukan yang haram. Tapi hatinya yakin ini sebenarnya haram. Ini tingkatan pelaku dosa besar. Dan tingkatan yang kedua yang lebih parah adalah kalau dia rubah keyakinannya. Dia tahu ini haram, tapi karena bosnya bilang halal, dia bilang iya halal maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Nauzubillah. Iya. Pengecualiannya adalah ulama mujtahid. Itu pengecualian. Dalam sebuah kasus hukum yang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada nas yang tegas menyatakan halal atau haram. Iya. Atau ada hadis tapi dia belum tahu. Kemudian dia berijtihad lalu dia salah yang sebenarnya haram dia bilang halal atau sebaliknya yang sebenarnya halal dia bilang haram maka ulama mujtahid ini mendapatkan pengecualian karena dia bukan sebuah kesengajaan bahkan dia beramal soleh Nabi SAW bersabda idha hakamal hakim fajitahada fa asab falahu ajran kalau seorang yang ingin menetapkan hukum kemudian dia berijtihad lalu dia benar maka dia mendapatkan dua pahala Fa idza ada, fa akhta'a falahu ajrun wahid. Namun kalau dia berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya. Tapi nggak semua orang yang boleh berijtihad. Ijtihad itu hanya para ulama. Itu pun ulama yang khusus yang sudah punya kemampuan dan derajat tingkat ijtihad. Ya. Maka ini pengecualian tentunya nggak mungkin kita katakan ulama itu kafir karena sudah jelas-jelas haram dia kok bilang halal. Iya. Mungkin sebagai contoh masalah rokok. Iya. Rokok kan nggak ada nas tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada pendapat sebagian ulama tidak mengharamkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Iya. Ada pula yang mengatakan haram. Walaupun setelah kita kaji, ternyata pendapat yang kuat adalah haram. Maka nggak bisa kita katakan yang mengatakan makruh, apalagi yang mengatakan halal, mereka kafir. Nggak bisa. Karena mereka ulama, mereka berijtihad. Itu sesuai dengan ilmu, dia berijtihad sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Walaupun Syekh Ibn Thaymin rahimahullah, beliau mengatakan, dulu memang ada ulama yang berpendapat makruh, tapi sekarang sudah nggak ada. Ya. Kata beliau sudah nggak ada. Benar atau tidak? Ya, wallahu alam. Itu menurut beliau. Sekarang sebenarnya sudah nggak ada kata beliau. Nggak ada yang saya kenal. Mungkin maksudnya begitu. Nggak ada yang saya kenal. Ulama mengatakan makruh. Hanya dulu saja. Kenapa jemaah sekalian? Karena dulu para ulama belum ngerti hakikat rokok. Ya, kalau sekarang seorang sudah tahu rokok ini ternyata berbahaya. Bahkan dokter sepakat, ya, rokok berbahaya. Dan alhamdulillah sekarang sudah jelas ya, tertulis rokok membunuhmu. Ya. Yang jelas dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Bunuh diri hukumnya haram. Ya, sudah jelas. Ini sudah makanya sekarang sulit mencari ulama yang mengatakan makruh. Apa masih ada lagi? Ya, sudah jelas rokok membunuhmu. Ya. Bunuh diri hukumnya apa? haram. Semua ulama akan sepakat mengatakan bunuh diri hukumnya haram. Jadi dulu masih ada ulama mengatakan makruh karena belum tahu seberapa bahaya rokok ini. Ternyata sampai subhanallah sangat berbahaya. Iya. Jadi di dalam ayat yang mulia ini kita dapat memetik pelajaran tauhid yang sangat penting sekali bahwa hak untuk menghalalkan dan mengharamkan termasuk sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah dalam penghalalan dan pengharaman berarti dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia kafir, murtad keluar dari Islam. Iya. Yeah. Dan sebagai faidah jemaah sekalian, tadi saya katakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah pada dasarnya adalah kufur asgar. Apakah itu hukum buatan Belanda atau hukum hasil musyawarah anggota majelis atau hukum hasil mengadopsi hukum internasional atau hukum adat terserah mau hukum apapun terserah hukum apapun itu yang bertentangan dengan syariat maka siapa yang berhukum dengan hukum tersebut, pada dasarnya dia pelaku dosa besar, yaitu pelaku kufur asgar, kufur kecil. Tapi jemaah sekalian perlu kita ingatkan kembali, disebut kufur asgar, disebut syirik asgar, kufur kecil, syirik kecil. Itu bukan bermakna dosanya kecil. Bahkan itulah dosa terbesar setelah kufur akbar atau setelah syirik akbar. Iya, jadi jangan main-main, itu bukan dosa kecil. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan kita. Innakum sataharisuna alal imamah wa satakunu nadamah yaumal kiamah. Kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Jadi dasarnya kufur asgar. Namun dia bisa saja menjadi kufur akbar. Kapan itu? Ketika pelakunya terjerumus dalam satu dari tiga keadaan atau tiga apa namanya tiga kesyirikan dan kekufuran. Pertama sudah kita bahas tadi kalau dia meyakini dia menghalalkan kalau dia menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Sekali lagi saya ingatkan makna menghalalkan yang haram artinya meyakini bukan sekedar melakukan meyakini yang haram sudah jadi halal bukan sekedar melakukan. Iya. Contoh khamar tadi ya, jangan lupakan ini. Kalau sekedar dia minum dan dia masih yakin itu haram, berarti dia bukan pelaku kekafiran. Walaupun dia nggak minum, tapi keyakinannya dia rubah, yang haram dia rubah menjadi halal di dalam keyakinannya, maka dia pelaku kekufuran. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, keadaan yang kedua, ketika dia meyakini hukum buatan manusia itu sama sama rata atau sama kedudukannya dengan hukum Islam, hukum syariat. Iya. Dianggap sama. Misalkan dia mengatakan di negeri kami sama saja mau terapkan hukum Islam, mau terapkan hukum peninggalan penjajah, terserah, sama kok nggak ada bedanya. Maka murtad pelakunya. Orang yang menyamakan kedudukan hukum Islam dengan kedudukan hukum buatan manusia, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Iya. Dan Allah menegaskan, "Waman ahsa أَحْسَنُ waman ahsanu minal Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Iya. Barang, dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya. Ini keadaan yang kedua. Dan keadaan yang ketiga adalah lebih parah lagi. Kalau dia mengatakan atau dia berkeyakinan hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Jadi ini tiga keadaan. Seseorang terjerumus dalam kufur akbar. Di dalam berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini yaitu bahayanya kita ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahaya. Bisa menjerumuskan kita di dalam kesyirikan dan kekufuran. Makanya menyerupai orang kafir itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena itu juga termasuk walak kepada mereka sikap loyal kepada mereka. Dan bersikap loyal kepada orang kafir adalah dosa besar, bahkan bisa sampai pada tingkatan kekafiran kalau sifat loyalnya berdasarkan pada persetujuan atau keridoan terhadap kekafiran mereka. Iya. Demikian pula pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahaya mengkultuskan seorang guru atau seorang tokoh. Ini bahaya. Bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan inilah kekufuran Yahudi dan Nasrani. Tetapi jemaah sekalian sangat disayangkan, tidak sedikit kaum muslimin yang terjerumus di dalam kesyirikan ini. Enggak sedikit. Kalau sudah guru saya yang bilang, enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Walaupun dia nggak nyatakan dengan lisan, tapi perbuatannya seperti itu. Apapun kata gurunya, dia ikuti. Kalau sudah kiai saya yang ngomong, kalau sudah Habib yang bilang begitu, nggak mungkin salah. Pasti benar. Masa salah? Dia kan keturunan Nabi. Subhanallah. Jamaah sekalian, keturunan Nabi Muhammad SAW itu bukan jaminan. Dia sudah pasti benar. Bahkan bukan jaminan kalau dia adalah seorang mukmin. Jaminan seorang mukmin adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena bukan karena dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kepada Fatimah, Nabi SAW bersabda, Ya Fatimah tu binta Muhammadin salini min mali masyati la ugni anki min Allahi syai'an. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah hartaku yang aku miliki sekehendakmu tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Jadi Nabi SAW nggak bisa menolongnya. Dan dia disuruh berbuat yang baik supaya selamat. Artinya kalau dia berbuat yang salah, salah tetap salah. Walaupun dia putri Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sama sekali bukan jaminan. Betul, wajib bagi kita memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau salah jangan diikuti. Kalau kita mengikutinya, walaupun dia salah, maka berarti kita telah menjurus kepada penuhanan terhadapnya. Hati-hati. Enggak usah berlebihan menilai orang. Dia manusia biasa. Dia bisa benar, bisa salah. Benar kita ikuti, salah jangan ikuti. Bahkan jamaah sekalian, imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Semuanya berpesan kepada pengikutnya, kalau kami salah, jangan ikut. Bahkan Imam Abu Hanifah keras sekali. Beliau sampai mengatakan, haram bagi kalian mengikuti pendapatku. Sampai kalian cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau benar baru ikut. Kalau salah, jangan ikut. Imam Syafi'i juga sangat tegas. Beliau mengatakan, kalau kalian dapati ucapanku bertentangan dengan kitab Allah atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan segan-segan untuk membuang pendapatku ke balik tembok. Ya, kalau bahasa kita sekarang ke tempat sampah. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Imam besar, mungkin guru-guru kita dikumpulkan semuanya ilmunya, nggak ada bandingannya dengan Imam Syafi'i. Mungkin. Ya. Tapi Imam Syafi'i menyadari beliau manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Itulah pesan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya jamaah sekalian, jangan mengkultuskan tokoh-tokoh kita. Biasa saja, mereka tuh masih hidup. Orang hidup bisa benar, bisa salah. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Sesungguhnya orang hidup itu tidak aman dari fitnah. Hari ini kita lihat dia lurus, besok belum tentu. Bisa jadi dia tersesat. Tapi ada orang yang terlanjur cinta buta. Ya fanatik buta. Kalau sudah tokoh yang dia kagumi, apa saja yang dia lakukan, dia percaya, dia benarkan. Seakan-akan seluruh semuanya dia lakukan benar, nggak mungkin salah. Karena apa? Cinta buta. Ini hati-hati. Ini merusak keimanan. Sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Hati-hati. Iya. Mengkultuskan para tokoh bersikap berlebih-lebihan kepada mereka bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya. Dan yang lebih parah lagi, sudah jelas tokohnya melakukan kesalahan. Yang dia lakukan itu salah. Ini ada hadisnya, ada dalilnya. Apa jawabnya? Masa sih kamu lebih tahu dari ustadz saya? Ya subhanallah. Sudah jelas ini hadisnya. Tokohnya itu salah. Ini dia menuhankan ustadznya menuhankan habibnya, menuhankan gurunya. Ya. Sudah jelas disampaikan ayat, disampaikan hadis, dia masih membela tokohnya yang salah. Dia masih membenarkan apa yang dia lakukan. Ya, ini hati-hati jemaah sekalian. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan itulah penyebabnya mereka menjadi orang-orang kafir dan musyrik. Kenapa? Karena ada tokoh-tokoh yang menyesatkan mereka. Ya, selamanya seperti itu. Pada umumnya manusia tidak tersesat kecuali karena ada tokoh penyesatnya. Dan makin berbahaya jemaah sekalian ketika tokoh itu dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Kalau dipanggil dukun, ya bagus artinya orang jelas tahu. Masalahnya dukunnya dipanggil kiai, ya atau dipanggil ketua adat. Wah, masya Allah. Seakan-akan dia betul-betul orang yang berjasa mempertahankan adat padahal adat-adat yang menyelisihi syariat. Ini yang berbahaya. Ini harus kita waspadai. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ya. Jemaah sekalian kita masuk dalil yang berikutnya, yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Hmm. mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah dibandingkan dengan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 165. Inilah dalil yang keempat di dalam bab ini, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan Ayat ini berbicara tentang salah satu ibadah yang sangat agung yang harus kita tauhidkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kita murnikan penyembahan dengan ibadah tersebut kepada Allah yang satu saja, yaitu ibadah yang bernama cinta, al-mahabbah. Ini termasuk ibadah hati. Subhanallah, ini ibadah nggak terlihat orang tetapi ada di dalam hati namun luar biasa pahalanya. Pahalanya besar dan bisa memberikan pengaruh yang sangat dahsyat terhadap amalan-amalan zahir. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat agung. Bahkan para ulama menjelaskan inilah dasar daripada ibadah. Ibadah kita yang kita kerjakan kepada Allah harus dibangun di atas dasar kecintaan. Harus dibangun di atas dasar kecintaan. Oleh karena itu, ibadah ini harus kita murnikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Cinta yang disertai dengan ketundukan secara mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik dahulu, yaitu mempersekutukan Allah di dalam cinta. Seperti apa jemaah sekalian bentuk mempersekutukannya? Ada dua bentuknya atau tiga, ya atau empat. Lengkapnya semuanya ada empat. Pertama, orang yang mencintai sesembahan selain Allah maka dia musyrik. Misalkan dia mencintai berhala-berhala yang disembah, patung-patung yang disembah. Iya. Dia cintai sebagai sesembahan. Demikian pula mencintai Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan. Beda dengan kaum muslimin mencintai beliau sebagai apa? Nabi. Ya, kita mencintai Nabi Isa wajib. Wajib bagi kita mencintai Nabi Isa alaihissalam yang mereka namakan Yesus. Ya, wajib bagi kita mencintai beliau. Siapa yang membenci beliau, dia kafir. Siapa yang mencela beliau, dia kafir. Ya. Membenci dan mencela salah seorang nabi Allah berarti nggak beriman dengan rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Beriman dengan para nabi dan rasul yang keberapa? Hah? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang keberapa? Yang keempat. Beriman kepada para rasul. Maka harus mencintai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita mencintai Nabi Isa alaihi salam. Tapi kecintaan kita kepada beliau sebagai seorang nabi. Kalau siapa yang mencintai beliau sebagai sesembahannya, maka dia kafir. Ya. Kenapa kafir Jamaah sekalian? Karena berarti dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Tepatnya adalah bagian yang pertama, la ilaha. La ilaha itu artinya mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Ini bukan hanya mengingkari bahkan. Bukan hanya tidak mengingkari, bahkan mencintai. Maka itu adalah pelanggaran terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini jenis kesyirikan di dalam cinta yang pertama, mencintai sesembahan selain Allah sebagai sesembahan. Ya. Tapi kalau kita cintai para wali sebagai para wali, maka tentunya itu bukan kesyirikan, bahkan itu adalah kewajiban. ya Sudah masuk waktu Isya, insyaallah taala kita lanjutkan setelah sholat Isya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Tes. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Kita lanjutkan insyaallah ta'ala penjelasan tentang beberapa bentuk kesyirikan di dalam cinta. Yang pertama sudah kita jelaskan yaitu apabila seseorang mencintai sesembahan selain Allah, tidak membenci penyembahan kepadanya, maka ini adalah kesyirikan karena itu berarti tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah mengharuskan kita berlepas diri yaitu membenci kesyirikan dan kaum musyrikin, bukan malah mencintai sesembahan selain Allah. Ya. Yang kedua jemaah sekalian, apabila seseorang mencintai makhluk dengan kadar kecintaan yang sama seperti cintanya kepada Allah maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik di dalam cinta. Inilah yang ditegaskan di dalam ayat ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Seperti kecintaan kepada Allah. Yeah. Kata Syekh Thaymin rahimahullah, makna ayat ini, mereka mencintai makhluk seperti patung-patung mereka, seperti kecintaan mereka kepada Allah, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya maka mereka dihukumi syirik. Dihukumi sebagai orang yang telah menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah satu penafsiran. Karena dalam ayat ini ada dua penafsiran. Mereka mencintai sesembahan mereka atau mencintai makhluk seperti kecintaan mereka kepada Allah dengan kadar yang sama. Ada penafsiran yang kedua disebutkan juga oleh Syekh Nusaimin. Maksud ayat ini adalah mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang sangat kuat seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua penafsiran para ulama, tapi Syekh Nuthaimin menguatkan penafsiran yang pertama. Yang pertama apa maknanya? Mereka juga masih cinta kepada Allah. Jadi ini pendapat yang benar. Mereka juga masih cinta kepada Allah. Tapi kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan mereka kepada makhluk. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, yang lebih parah lagi, yaitu seorang yang lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Ini tentu lebih parah. Dia lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, yang lebih dahsyat lagi, yaitu Orang yang hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta kepada Allah sama sekali. Inilah empat bentuk kesyirikan dan kekufuran dalam permasalahan cinta. Iya. Maka jemaah sekalian, mencintai Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang sangat agung dan janganlah kita mencintai makhluk melebihi atau sama dengan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah menjanjikan keistimewaan bagi orang yang cinta kepada Allah melebihi kecintaannya kepada apapun. Apa keistimewaannya? Di antaranya dia akan dianugerahkan halawatul iman. Manisnya keimanan. Apa artinya manisnya keimanan jemaah sekalian? Artinya itu ada tiga, kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, istilzadu ta'at. Merasa lezat, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah. Ketika melakukan ketaatan. Ya. Tidak sedikit orang yang ketaatan itu dia masih merasakan sesuatu yang menghimpit hidupnya. Yang menyulitkan hidupnya, membatasi ruang geraknya, membuat dia tidak nyaman. Iya. Apalagi dia di lingkungan yang kebanyakan tidak taat. Terasa tidak nikmat. Ya. Maka orang yang sudah diberikan manisnya keimanan, ketaatan dia rasakan nikmat. Lezat. Ya. Bahkan lebih lezat, lebih lezat dari semua makanan yang paling lezat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, tahammulul masyaq fid din. Dia mampu menanggung beban-beban yang berat sekalipun di dalam menjalankan agama. Kalau dia sudah mendapatkan manisnya keimanan, berat sekalipun dia mampu menanggungnya. Yang ketiga adalah wa itharu dzalika ala aradid dunya dia lebih mementingkan keridoan Allah daripada kenikmatan dunia. Jadi dia nggak peduli, walaupun dunianya hilang, walaupun nikmat dunianya luput. Yang penting dia mendapatkan keridoan Allah Azza wa Jalla. Nah jemaah sekalian, bagaimana caranya mendapatkan tiga nikmat ini? Ini nikmat terbesar. Halawatul iman, manisnya keimanan. Lebih indah, lebih manis, lebih nikmat daripada semua nikmat dunia. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, Salatun nafihi fihi wajadabihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan menggapai manisnya keimanan. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain keduanya. Ini yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar hendaklah dia benci untuk kembali melakukan kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke neraka. Ya. Maka dengan tiga hal ini seseorang akan menggapai manisnya keimanan. Dan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan tiga hal ini semuanya kembali kepada cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Kenapa kita cinta kepada Rasul? Apakah karena beliau Muhammad bin Abdullah? Tidak. Tetapi karena beliau adalah utusan Allah. Dan karena Allah mencintai beliau, maka kita pun cinta kepada beliau. Kemudian yang kedua tadi ditegaskan lagi, tidaklah kita mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yaitu karena Allah cinta kepada dia, maka kita pun cinta kepadanya. Jadi ketika Allah semakin cinta kepada seseorang, orang, kita pun semakin cinta kepadanya. Sebaliknya, ketika Allah benci kepada seseorang, kita pun benci kepadanya. Iya. Dari mana kita mengukurnya? Dari ketaatan dan keimanan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kenapa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah utusan Allah. Karena Allah mencintai beliau. Karena kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan bukan karena beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Ini faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Makanya Syekh mengatakan, salah besar kalau ada orang yang pingin ke Makkah dan Madinah, hatinya itu lebih terpaut untuk mengunjungi kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding untuk beribadah kepada Allah di kota suci ini, ya. Di Makkah dan Madinah khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ada orang seperti ini. Hatinya lebih rindu untuk datang berziarah ke kubur Nabi SAW dibanding untuk beribadah kepada Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini salah besar. Ini salah besar. Ya. Tidak sepatutnya seperti itu. Bahkan kita mencintai Nabi SAW hanya karena Allah semata-mata. Karena Allah mencintai beliau, maka kita pun mencintai beliau. Iya. Demikian pula jemaah sekalian. Di sini ada satu faidah penting. Syekh rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita. Saya bacakan nasihat beliau karena ini adalah untayan nasihat yang sangat indah. ketika beliau berbicara tentang orang-orang yang cinta dunia, maka ini pun jenis kesyirikan. Syirik kecil. Cinta kepada dunia. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah ini adalah dua jenis pakaian yang sangat indah. Artinya senang sekali kepada harta, cinta sekali kepada dunia. Ya, Maka orang yang cinta dunia secara berlebihan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menghamba kepada dunia. Menghamba kepada harta. Maka ini adalah jenis syirik kecil. Dan ini harus kita perbaiki. Di sini Syekh memberikan nasihat. Kata beliau, rahimahullahu taala, yujad unasun law fatashta an qulubihim lawajadta qulubahum mala'a min mahabbati mata'id dunya. Ada orang-orang Andai engkau bisa memeriksa hati-hati mereka, maka engkau akan dapati di hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadap kesenangan dunia. Wa hatta hadzal ladzi jaa yusalli huwa fil masjid, lakin qalbuhu mashghulun bima yuhibbuhu min umurid dunia. Sampai-sampai orang yang engkau lihat sedang sholat di masjid, akan tetapi hatinya disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia senangi. Subhanallah. Mungkin ini keadaan kita sedang dibicarakan oleh Syekh. Ini yang terjadi. Periksa hati kita. Kita lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia? Kalau kita lebih cinta kepada Allah, kenapa ketika kita sedang sholat, pikiran kita bukan kepada Allah, tapi kepada dunia? Kata Syekh, فَهَذَا نَوْءٌ min anwa'il ibadah fil haqiqah. Kecintaan seseorang kepada dunia ini sebenarnya termasuk jenis ibadah secara hakiki. Walaupun di sini dikatakan para ulama ini termasuk syirik kecil. Karena dia sebenarnya tidak benar-benar menghamba kepada dunia, tapi karena saking cintanya dia disebut menghamba kepada dunia. Walau hasabal insanu nafsahu limadha khuliqa la'alima annahu khuliqa li ibadatillah. Padahal seseorang kalau dia merenungkan hakikat hidupnya maka dia pun akan memahami bahwa tidaklah dia diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa aidan khuliqa lidarin ukhra, laysat hadhihi dar. Demikian pula kita tercipta untuk negeri yang lain. Bukan untuk negeri ini, yaitu untuk akhirat. Untuk kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang sementara dalam kehidupan dunia. Fahadhihi dar majaz yajuzul an insanu minha ila daril ukhra. Maka negeri ini, negeri dunia ini hanyalah tempat lewat yang kita jalani untuk sampai ke negeri yang sebenarnya. Tempat tujuan kita ad-darul lati laha wallati yajibu an yu'na bil amal laha. Yaitu negeri yang kita sebenarnya tercipta untuknya, untuk hidup padanya. Dan wajib kita beramal untuk memetik hasil di sana, bukan hasil di sini. Ya laita sya'ri mata yauman minal ayyam fakkaral insan mada amilat. Kata kata Syekh rahimahullah, aduhai, kapankah datang satu hari seseorang berfikir apa yang telah dia kerjakan? Fakkaral insan mada amil tu, Seseorang berfikir apa yang telah aku kerjakan. Wa kam baqiyali fi hadhihi dunya dan berapa banyak lagi waktu tersisa untukku di dalam hidup di dunia ini. Wa madza kasabtu? Apa yang telah aku dapatkan? Al ayyam tamdi wala adri hal izdattu qurban minallahi au bu'dan minallah. Waktu terus berlalu sementara aku tidak tahu apakah aku bertambah dekat dengan Allah atau bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal nuhasibu anfusana an hadzal amr? Apakah kita telah bermuhasabah terhadap diri kita dalam perkara ini? Fala budda likulli insanin akil min ghayatin. Karena orang yang punya akal pasti memiliki tujuan. Fama hiya ghayatuhu? Maka apa tujuan orang yang berakal? Nahnul an natlubul ilma littaqarrub ilallahi ta'ala bitolabihi. Kita sekarang menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan menuntut ilmu. Ini ya, subhanallah, beliau mengingatkan di sini menuntut ilmu itu belum pula kita amalkan ilmu yang kita pelajari itu sudah amalan. Amalan yang Allah cintai. Kita datang ke majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ilami anfusana dan memberi pelajaran kepada diri kita wa ilami ghairana dan juga untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi jemaah sekalian, inilah yang harus kita ingat, menuntut ilmu itu ibadah, kemudian agar kita mendapatkan ilmu dan ingat kita wajib mengamalkan ilmu tersebut dan juga mengajarkan kepada orang lain. Fahal nahnu kullama alimna mas'alatan minal masail tabaqnaha maka apakah kita ketika telah mengetahui satu permasalahan agama, kita langsung mengamalkannya? Nahnu ala kulli halin najidu fi anfusina kusuran kathiran wa taqsira. Sayang sekali dalam banyak keadaan kita ini menemukan dalam diri kita banyak sekali kekurangan-kekurangan bahkan kesengajaan di dalam kekurangan tersebut. Kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wahal nahnu Iza alimna mas'alatan nad'u ibadallahi ilaihi nahnu ibad nad'u ibadallahi ilaiha dan apakah kita ketika telah mengetahui satu permasalahan agama kita ajak manusia kepadanya atau kita ajarkan kembali ini perlu kita koreksi ini perlu kita koreksi kembali Hada amrun yahtaju ila muhasabah ini kata Syekh perkara yang membutuhkan evaluasi membutuhkan evaluasi, membutuhkan muhasabah. Sudahkah kita mengamalkan kewajiban kita? Walidalik, fa inna ala talibil ilmi mas'uliyatan laysat hani laysat hayyinah. Oleh karena itu kata Syekh, sesungguhnya atas setiap penuntut ilmu, yakni setiap muslim, ada tanggung jawab yang tidak ringan. Alaihi akthar min zakatil mal. Tanggung jawab yang lebih besar daripada orang kaya yang harus mengeluarkan zakat hartanya. Penuntut ilmu itu lebih besar tanggung jawabnya dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya kembali. Fayajibu an ya'mal wa yataharrak wa yabustal ilm wal wa'ya fil ummal islamiyah. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk beramal, bergerak dan menyebarkan ilmu serta pemahaman yang baik di tengah-tengah umat Islamiyah wa illan harafat an syar'illah. Kalau tidak, maka umat ini akan menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah sampai di sini jemaah sekalian nasihat Syekh yang sangat indah sekali. Kemudian beliau menutup nasihatnya dengan mengutip ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Kullul umur tasiru bil mahabbah." setiap perkara, setiap urusan di dunia ini berjalan atas dasar cinta. Fa anta mathalan la tataharrak li syai'in illa wa anta tuhibbuhu. Contohnya engkau sendiri. Tidaklah engkau bergerak untuk melakukan sesuatu kecuali karena kamu cinta kepadanya. Hatta luqmati minat ta'am la ta'kuluha illa mahabbatika laha. Sampai sesuap makanan tidaklah kamu memakannya memakannya kecuali kamu cinta kepadanya. Walihada kila, oleh karena itu dikatakan para ulama, inna jami'al harakat mabnaha alal mahabbah. Sesungguhnya, semua gerakan dasarnya adalah kecintaan. Fal mahabbatu asasul amal. Kalau begitu, kecintaan itu adalah pondasinya amalan. Fal isyraku fil mahabbah isyrakun billah. Maka kesyirikan di dalam cinta adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya kalau seseorang betul-betul cinta kepada Allah, dia akan lebih bersemangat di dalam beramal soleh. Kemudian jamaah sekalian, jangan lupa bukti kecintaan kepada Allah harus ada. Orang mengklaim cinta tanpa bukti percuma. Itu adalah cinta yang palsu. Kalau begitu apa bukti cinta kepada Allah? Buktinya adalah terdapat di dalam satu ayat dalam surat Ali Imran yang dinamakan oleh para ulama dengan ayat mihnah. Ayat ujian. Ujian apa yang dimaksud jemaah sekalian? Ujian kecintaan. Ujian yang membuktikan kejujuran cinta. Ayat yang Allah yang dinamakan para ulama sebagai ayat ujian. Ada yang tahu ayatnya? ayat ujian, ujian kejujuran cinta kepada Allah. Ada yang tahu ayatnya? Masa nggak ada yang tahu? Insya Allah sudah hafal semuanya. Hmm. Hafal di luar kepala. Di dalam nggak ada. Di dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Inilah ayat yang merupakan ujian bagi kita untuk membuktikan kejujuran cinta kepada Allah. Apa kejujuran cinta kepada Allah? Mengikuti makhluk yang paling Allah cintai. Yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi dia mengada-ada dalam agama, atau mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu, cinta yang tidak benar. Palsu di sini maknanya palsu secara syariat, walaupun dalam hatinya masya Allah mengharu biru cintanya kepada Rasul, ya sampai dia mengatakan kalau saya lihat ada orang yang menghina Rasul, saya bunuh. Cinta sekali. Tapi kenyataannya dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain atau dia lebih senang mengada-ada di dalam agama. Maka cintanya adalah cinta yang palsu. Walaupun dalam hatinya benar-benar dia rasakan cinta kepada Nabi SAW. Tapi itu adalah cinta yang palsu menurut syariat. Cinta yang sebenarnya adalah dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi SAW. Kemudian Allah katakan, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang cinta kepada Allah belum tentu Allah cinta kepadanya. Makanya kata para ulama sebenarnya nggak terlalu penting kamu ngaku cinta. Yang penting adalah Allah cinta kamu tidak. Ini masalahnya. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi Allah benci kepadanya. Nauzubillah. Maka untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga mengabarkan kepada kita nikmat terbesar apabila Allah telah mencintai seseorang, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kalau Allah ampuni, berarti dia selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah nikmat terbesar seseorang mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jemaah sekalian, faidah yang terakhir dari ringkasan kitab ini, Syekh Nuthaimin rahimahullah taala menjelaskan cinta itu ada tiga macam. Cinta itu ada tiga macam. Yang pertama disebut al mahabbatulillah Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Cinta ini tidak sama sekali menafikan tauhid, bahkan dia termasuk kesempurnaan tauhid. Jadi sekarang kita berbicara tentang cinta kepada selain Allah. Ya. Cinta kepada selain Allah ada tiga macam. Pertama, cinta karena Allah. Seseorang mencintai orang lain karena Allah. Ini sama sekali tidak mengganggu tauhidnya. Bahkan itu termasuk kesempurnaan tauhid. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, Awthaku ural iman al-hubbu fillahi wal bukdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maknanya? Tadi sudah kita jelaskan, yaitu mencintai seseorang karena ketakwaan. Makin takwa kita makin cinta. Dan membenci seseorang karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Makin banyak dosanya, kita makin benci. Sampai betul-betul kita benci tanpa cinta sedikit pun. Yaitu kalau dia sampai kafir kepada Allah. Iya. Ini yang pertama. cinta karena Allah. Yang kedua, al-mahabbatu tabi'iyah. Allati la yu'athiruha al-mar'u ala mahabbatillah. Cinta yang sifatnya tabiat. Yang tidak memberi pengaruh oleh kecintaan tersebut terhadap kecintaan seseorang kepada Allah. Maka apa hukumnya? Hukumnya adalah mubah. Cinta yang sifatnya tabiat dan tidak memberikan pengaruh kepada seseorang terhadap kecintaannya kepada Allah. Contohnya cinta kepada istri, cinta kepada anak, senang kepada harta, maka cinta seperti ini pada dasarnya adalah tabiat. Dan tidak menafikan tauhid sama sekali. Dengan syarat tidak memberikan pengaruh kepada cintanya terhadap Allah. Contohnya apa? Kalau sampai memberikan pengaruh. Karena saking cintanya kepada istrinya, apapun yang diminta istrinya, dia penuhi. Padahal bertentangan dengan syariat. Maka itu berarti memberikan pengaruh terhadap cintanya kepada Allah. Iya. Atau sebaliknya, istri saking cinta kepada suaminya, apapun disuruh suami dia lakukan walaupun dosa. Maka saat itu kecintaannya menjadi haram. Iya. Dan yang ketiga adalah disebut al-mahabbatu ma'allah. Kecintaan seseorang yang syirik yaitu kecintaan seseorang kepada selain Allah dengan empat contoh yang kita sebutkan tadi. ya, Ini disebut al-mahabbatu ma'allah. Cinta kepada makhluk dengan kecintaan yang sama seperti cintanya kepada Allah atau bahkan lebih. Makhluk itu lebih dia cintai daripada Allah atau bahkan dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta kepada Allah sama sekali atau dia mencintai sesembahan selain Allah maka ini adalah cinta yang syirik. Inilah tiga macam kecintaan kepada makhluk. Yang pertama ibadah, yang kedua pada dasarnya mubah, yang ketiga adalah syirik. Ya. Alhamdulillah, inilah ringkasan faidah yang bisa kita petik dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. semua yang Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah Baik. Wafik barakallah. Pertama, kita ingatkan dulu syirik dalam ketaatan itu ketika dia taat kepada makhluk ya itu tidak mutlak. Itu ada dua tingkatan. Kalau dia taat kepada makhluk, dan dia masih tetap meyakini yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, namun dia ikuti dan dia taati makhluk untuk berbuat dosa, untuk melakukan yang haram, itu adalah dosa besar, bukan syirik. Kapan menjadi syirik? Kalau keyakinannya dia rubah. Yang haram dia yakini sudah menjadi halal atau sebaliknya yang halal sudah menjadi haram. Iya. Ini syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Dan kalimat seperti ini itu namanya kalimat mutlak umum. Bukan kalimat muayyan. Muayyan itu artinya memfonis person tertentu. Itu arti muayyan. Ta'yin. Memfonis person tertentu. Ya. Jadi kalau saya mengatakan saya beri contoh lain, orang yang berdoa kepada selain Allah dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Ini pengkafiran yang sifatnya mutlak. Tidak ada satupun person yang saya kafirkan. Atau dengan kata lain, ini sebenarnya mengkafirkan perbuatan. Bukan person tertentu. Adapun untuk mengkafirkan person tertentu yang dia adalah tadinya muslim, kemudian melakukan kesyirikan dan kekafiran, maka itu permasalahan lain lagi. Jadi ini memang dibedakan para ulama melakukan takfir itu Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ada yang bentuknya mutlak, ada yang muayyan. Mutlak itu tidak menunjuk orang tertentu. Makanya jangan dipahami kalau begitu kita mengkafirkan semua orang yang berdoa kepada selain Allah yang datang di kuburan. Ya. Langsung dituduh takfiri, ya, Wahabi takfiri, ya. Ini salah paham. Orang yang menuduh itu salah paham. Yang kita kafirkan adalah perbuatannya. Adapun orangnya belum tentu. Harus terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Kalau hilang penghalang, berarti terpenuhi syarat. Apa saja penghalangnya, jemaah sekalian? Pertama, kebodohan. Ulama menyebutkan ada empat penghalangnya. Ya, kita sebutkan secara ringkas. Pertama, kebodohan. Yang kedua, ketidaksengajaan. Iya. Kita belum tahu dia sengaja atau tidak sengaja. Karena ada kisah seperti itu. Dalam hadis sahih, Nabi SAW mengabarkan orang yang melakukan kekafiran tanpa sengaja. Dia mengatakan kepada Allah, Allahumma anta abduk an, an Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau lah hambaku dan akulah Rabbmu. Enggak sengaja kan? Ya, karena saking senangnya. Kemudian yang ketiga, orang yang apa namanya? terpaksa. Orang yang terpaksa. Dia dilakukan itu karena terpaksa. Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dalam surat An-Nahl. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki syubhat atau takwil. Makanya mayoritas ulama tidak mengkafirkan khawarij. Padahal khawarij melakukan kekafiran. Dan kekafiran khawarij inilah yang kita bahas sekarang. Apa kekafirannya? Ya? Apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang mereka halalkan? Darah kaum muslimin. Ini kufur. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka punya takwil, syubhat yang menjadikan mereka memiliki takwil yang salah. Iya. Syekhul Islam juga beliau pernah mengatakan kepada orang yang menakwil sifat-sifat Allah orang yang menakwil sifat-sifat Allah, ada yang sampai mengingkari karena takwilannya. Subhanallah. Ayat Al-Quran. Sifat Allah dan nama-nama Allah dia ingkari. Karena ada takwil. Kata Syekhul Islam. Kalau aku yang melakukan ini, maka aku kafir. Padahal yang melakukan itu bagi pengikutnya dianggap ulama dianggap ulama. Iya. Karena banyak tahu ayat, hafal Quran bahkan. Banyak hafal hadis. Tapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah mereka tidak mau mengimani, mereka takwilkan. Oh maksudnya yang disebut tangan bukan tangan Allah. Saya nggak percaya Allah punya tangan. Subhanallah. Ayat Al-Quran mengatakan Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Dia nggak percaya Allah punya tangan. Tapi itu karena ada takwil. Dia katakan itu bukan maksudnya tangan, maksudnya kekuatan. Kalau Syekhul Islam, kalau aku yang melakukan ini, aku sudah kafir. Karena beliau tahu betul itu salah. Iya. Bisa dipahami ya? Jadi beliau nggak mengkafirkan mereka, tapi beliau, andai aku yang melakukan, maka aku dihukumi kafir. Iya. Jadi demikian. Maka jangan kita mudah mengkafirkan. Kenapa jemaah sekalian? Ini persoalan berbahaya. Mengkafirkan itu nggak main-main. Ya. Konsekuensinya berat. Yaitu akan kembali kepada kita. Kalau orangnya nggak kafir, pengkafirannya kembali kepada kita. Ini bahayanya. Jadi jangan main-main. Kemudian pengkafiran itu juga berarti kita berbicara atas nama Allah. Sebab itu hukum syar'i. Hukum syar'i Orang yang berbicara hukum syar'i berarti dia berbicara atas nama Allah. Kalau dia salah, sengaja dia salah, maka dia adalah pendusta. Atau dia berbicara tanpa ilmu, walaupun dia nggak bermaksud untuk berdusta, maka dia adalah pendusta. Dan itu pendusta terbesar, yaitu berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, Mengkala li akhihi ya kafir bihi Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hati-hati. Iya. Tadi ada pertanyaan antum yang kedua ya, tentang orang yang menghalalkan musik. Kalau dia sebelumnya sudah tahu, yakin seperti dia yakinnya khamar itu halal, eh, apa afwan, khamar itu haram. Kemudian dia nyatakan halal, maka dia kafir. Ya. Tapi umumnya orang yang mengatakan musik itu halal karena dia belum tahu. Iya kan? Dia belum tahu keharaman musik. Dan sebagian ulama mengatakan halal karena dia mendoifkan hadisnya. Ya, apa ini kita kafirkan? Ini ulama. Ya, tentu tidak. Ya. Ini ada pertanyaan yang hampir mirip. Bagaimana hukum orang yang sudah tegak atasnya hujah tentang haramnya rokok, namun ia masih merokok dengan alasan ada ulama yang membolehkannya. Ya, jemaah sekalian, untuk mengatakan tegak hujah atas dia itu juga persoalan berat. Ya. Kita merasa sudah menegakkan hujah. Tapi penjelasan kita ternyata nggak menegakkan, tidak menegakkan. Ya, dia belum memahami apa yang kita jelaskan. Dan biasanya mereka mengikuti ulama yang membolehkan karena ada takwil, ada syubhat. Nah, itulah yang perlu disingkirkan. Berarti dia masih punya penghalang di dalam pengkafiran. Iya. Jadi nggak mudah mengatakan hujah sudah tegak. Ya. Nggak mudah kita mengatakan hujah sudah tegak. Ya. Apalagi persoalan rokok. Persoalan rokok adalah sesuatu yang tidak ada nas tegas menyatakan haramnya rokok. Tidak ada nas tegas. Beda dengan persoalan khamar yang jelas-jelas ada dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Intinya di sini kita harus berhati-hati. Bolehkah menyebarkan foto-foto kaum muslimin yang dibantai di Myanmar, misalnya dengan tujuan agar kaum muslimin lainnya bersimpati terhadap mereka? Yang saya tahu hanya ada satu fatwa yang pernah saya baca dari Syekh Soleh Al-Fauzan, beliau mengatakan itu tidak patut. Itu tidak patut kita lakukan, ya nggak harus dengan menyebarkan foto-foto tersebut untuk mengabarkan kepada kaum muslimin penderitaan yang mereka hadapi. ya Banyak sisi yang menunjukkan itu nggak patut. ya Di antaranya orang yang disebarkan itu belum tentu ridho. Atau keluarganya belum tentu ridho. Ya, orang dalam kondisi mungkin luka parah, dan nggak sepatutnya terlihat. Apalagi kalau wanita, jelas aurat. Iya. Kemudian itu bisa juga menebarkan ketakutan pada kaum muslimin. Jadi nggak harus, nggak harus kita apa namanya menyebarkan foto-foto tersebut hanya untuk mengingatkan kaum muslimin agar bersimpati kepada mereka. Kita kabarkan, kita kabarkan, ya tentang kondisi mereka dengan cara tidak seperti itu ya wallahu alam Jika ada orang tua yang menyuruh anaknya tidak sholat Jumat demi mementingkan langganannya yang ingin berbelanja ke tempatnya, sedangkan dia sendiri ingin sholat, beliau berkata, ayah sholat dulu ya, kamu jaga toko. Dan si anak menolak, nggak mau tutup saja tokonya. Pertanyaannya adalah, salah tidak kalau tidak melawan kalau kita melawan suruhan orang tua? Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki? Hukumnya wajib bagi laki-laki. Dan jual belinya haram. Haram ketika azan Jumat telah dikumandangkan. Ya. Atau kalau ada dua azan, maka azan yang kedua. Ya. Hukumnya jual belinya haram. Dia harus tolak tapi dengan halus. Ya. Nggak boleh ditaati. Orang tua nyuruh kita berbuat dosa seperti ini, ini hukumnya tidak boleh kita taati, tapi kita tolak dengan halus, halus tapi tegas. Ya. Maaf ayah, saya nggak bisa jaga tokoh, saya juga wajib sholat. Ya. Jadi demikian, harus ditolak, tolak dengan tegas tapi dengan kalimat yang halus jangan membentak atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau keras kepada orang tua. Bagaimana hukumnya menggunakan alat kontrasepsi bagi wanita? Apakah termasuk dosa besar? Apa maksudnya alat kontrasepsi? Nah, saya kurang paham. Coba lebih ini. Benar saya nggak paham. Eh? Ah, untuk menghalangi kehamilan. Ya. Jamaah sekalian, KB itu ada dua macam. Ada disebut tahdidun nasal, pembatasan kelahiran, ada disebut tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Pembatasan kelahiran pada dasarnya haram. Pada dasarnya haram. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat pernikahan. Tujuan pernikahan itu untuk memperbanyak keturunan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, Tazawajul wadudal waluda, fa ini mukathirum bikumul umam yaumal kiamah. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Ya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Bahkan wanita seperti ini, inilah wanita penghuni surga. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kullu wadudin waludin. Iza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat. Hadihi yadi fi yadik la aktahilu bikumdin hatta tardah. Maukah kalian aku kabarkan wanita-wanita kalian yang akan masuk surga? Mereka itu adalah setiap wanita yang penyayang, maksudnya penyayang kepada suaminya, dan subur kandungannya. Kalau dia marah, atau dia diperlakukan jelek, atau suaminya lagi marah, ini tiga kondisinya. Pertama dia lagi marah, yang kedua, dia diperlakukan tidak baik, maksudnya oleh suaminya. Yang ketiga, suaminya lagi marah. Maka dalam tiga kondisi ini, dia yang mengalah. Sampai dia berkata, Wahai suamiku, inilah tanganku di tanganmu, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Subhanallah. Ada istri seperti ini, insya Allah ya. Bukan banting piring ya. Ya. Lagi marah banting pintu, ya. Pintu mending kalau piring, ya. Jadi wanita yang subur kandungannya. Ini anjuran, perintah Nabi SAW. Maka menyelesaikan perintah beliau tentu tidak dibenarkan. Ya. Dari mana kita tahu zaman sekalian wanita itu subur kandungannya? Nah. Kata para ulama, lihat saudara-saudaranya. Artinya lihat keluarganya. Kalau dia keluarga besar, berarti dia juga punya potensi, banyak anak. Iya. Dia banyak saudara, lihat lihat itu, ya. Saudaranya banyak, kakak adiknya banyak. Ada cara yang kedua, lihat anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti dia <laughs> banyak anak. Artinya apa? Sudah janda. Ya, sampai di mana tadi? Iya. Sampai lupa ini pembahasannya. Pembatasan keturunan. Pada dasarnya haram. Pada dasarnya haram. Tetapi dibolehkan dalam kondisi darurat. Misalkan dokter mengatakan wanita ini punya penyakit, kalau dia hamil berbahaya. Maka boleh dibatasi karena sifatnya darurat. Bagaimana kalau akhirnya hamil? Dokter sudah mengatakan kalau dia hamil bahaya. Tapi terjadi kehamilan. Boleh nggak digugurkan? Boleh kalau belum sampai empat bulan. Karena kalau sudah sampai empat bulan, sudah ditiupkan ruh. Kalau digugurkan, kemudian janinnya mati, maka tidak boleh. Karena dalam syariat tidak boleh membunuh orang lain untuk kehidupan orang lain. Nggak boleh. Ya. Kalau sudah empat bulan, dia sudah ditiupkan ruh, dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan. Iya. Kalau kemudian nanti ibunya mati, maka bukan kita yang mematikan, Allah yang mematikan. Iya. Atau bayinya kemudian mati bukan kita yang mematikan. Tapi kalau kita gugurkan, berarti kita yang mematikan. Nauzubillah. Itu pembunuhan. Walaupun di yang saya dengar di aturan kedokteran, di dunia kedokteran ibunya harus diselamatkan. Tapi dalam syariat tidak boleh jemaah sekalian. Dua-duanya punya hak untuk hidup, jadi biarkan saja. Kecuali kalau misalkan ada sebuah teknologi mereka, andai dia dikeluarkan dari rahim, dia masih bisa bertahan hidup. Ya. Entah bagaimana caranya ditaruh di rahim buatan. Kalau misalkan itu ada, maka boleh. Ini difatwakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah. Ya. Kalau tidak, maka hukumnya haram. Jadi itu hanya dibolehkan dalam kondisi darurat untuk membatasi kelahiran. Adapun sekedar pengaturan kelahiran, pengaturan jarak maka boleh, tidak masalah. Tidak masalah untuk pengaturan jarak. Misalkan anak yang pertama masih terlalu kecil, kita masih ingin menyusui dia sampai selesai dua tahun, baru program lagi punya anak. Maka tidak apa-apa. Iya. Bagaimana cara kita tidak lagi bergantung kepada makhluk? Apakah saat sulit kita boleh berikhtiar kepada makhluk atau cukup dengan tawakal dan doa? Caranya adalah kuatkan keimanan. Orang yang bergantung kepada makhluk karena lemah iman. Karena lemah keimanan. Tidak boleh bergantung kepada makhluk dalam kondisi bagaimanapun. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi, kuatkan keimanan. Dan keimanan itu menjadi kuat dengan apa? Yang paling utama dengan menuntut ilmu agama, dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian pula dengan membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang yang beriman, bagaimana pertolongan Allah kepada mereka, ini juga akan menguatkan keimanan kita. Iya. Dan juga berdoa. Berdoa kepada Allah agar dianugerahkan keimanan dan tawakal kepadanya. Iya. Boleh kita mencari sebab. Misalkan kita sakit, kita berobat. Berobat kepada dokter. Tapi hati kita tetap saja bertawakal kepada Allah. Jangan hati kita bergantung kepada dokter. Jadi bergantung kepada Allah itu tidak menafikan sebab. Hamba mencari sebab, enggak bertentangan. Jadi boleh hamba datang kepada dokter minta diobati tapi hatinya tidak bergantung kepada dokter namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mimpi itu merupakan godaan syaitan? Mimpi itu ada tiga. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari godaan setan, dan mimpi yang hanya merupakan bisikan jiwa kita. Kalau menafsirkan mimpi itu merupakan bentuk kesyirikan atau bukan? Jawabnya bukan kalau menafsirkannya dengan ilmu menafsirkan mimpi ada ilmu khusus diketahui oleh sebagian para ulama. ya seperti dikenal dari generasi tabi'in Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala yang memahami tafsir mimpi. Ya. Oleh karena itu, mimpi baik janganlah kita keceritakan kecuali kepada orang baik yang tidak akan menafsirkan kepada kejelekan. Mimpi buruk nggak boleh kita ceritakan. Nggak boleh kita ceritakan mimpi buruk dan nggak boleh kita takwilkan semerangan. Ya. Kalau merupakan bentuk kesyirikan, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menafsirkan mimpi? itu bukan syirik. Kalau tafsirkan tafsirannya berdasarkan ilmu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Tapi bisa saja menjadi syirik kalau seseorang kemudian meyakini itu terjadi dengan sendirinya, bukan atas izin Allah. Iya. Kita harus meyakini apapun yang terjadi di alam ini dengan izin Allah. Makanya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala pernah berpesan, mimpi seburuk apapun yang kita lihat, maka solusinya satu, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dengan takwa tidak ada yang membahayakan kita. Jemaah sekalian, dengan takwa kepada Allah tidak ada yang membahayakan kita. Yang sebenarnya yang membahayakan kita di dunia ini cuma satu, yaitu dosa-dosa kita. Itu saja yang membahayakan. Iya. Makanya saya agak heran orang yang begitu takut. Orang komunis sudah persiapan. Orang Syiah sudah begini dan begitu. Orang kafir Cina juga sudah. Takut dia. Ya mas kalian, nggak ada yang perlu kita takutkan dari mereka. Yang perlu kita takutkan hanya satu, diri kita. Yang suka berbuat dosa. Kenapa? Karena hanya itu yang membahayakan kita. Adapun makar musuh, Kekuatan musuh sebesar apapun sama sekali nggak ada bahayanya bagi kita. Kalau kita bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka makar mereka tidak membahayakanmu sedikit pun. Jadi yang membahayakan kita apa? Kalau tidak sabar dan tidak bertakwa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Enggak usah terlalu pusing dengan musuh. Pusingkan untuk mengetahui keadaan diri kita, memperbaiki diri kita. Sibuk untuk mengurus diri kita, memperbaiki menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengusahakan orang-orang lain menjadi orang yang bertakwa. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Itu namanya persiapan menghadapi orang kafir. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan menghadapi mereka? Nomor satu adalah ilmu duduk di majelis ilmu. Itu kunci utama. Akan datang saatnya berjihad, tapi sekarang belum saatnya. Duduk di majelis ilmu. Ya, jangan turun ke jalan, duduk di majelis ilmu. Belum saatnya itu. Ya. Sekarang orang bukan diajak berjihad, diajak taubat. Ya. Dan taubat itu tidak akan sempurna tanpa menuntut ilmu. Ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita hakikat kelemahan kita dan solusinya. Apa kata beliau? idza tabayatum bil aina wa akhadtum adna al baqari wa raditum biz zar'i sallatallahu 'alaikum dzullah. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ina, cara riba. Dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Karena apa jemaah sekalian? Semua karena maksiat. Salah satunya meninggalkan jihad. Tapi ketika mengabarkan solusi, Nabi SAW tidak mengatakan kalian harus berjihad. Apa solusinya? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya apa? Itulah solusi. Kembali kepada agama, bukan kembali langsung berjihad. Tapi kembali kepada agama. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara kembali kepada agama? Tidak mungkin kita kembali kepada agama tanpa menuntut ilmu. Ilmu yang sahih. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Inilah kunci menghadapi makar orang-orang kafir. Ya, ini kuncinya. Dan ini ketahuilah yang paling ditakuti oleh orang kafir mereka nggak takut kita turun ke jalan. Mereka nggak takut kita terlihat jumlah besar di jalan. Nggak takut jamaah sekalian. Mereka takut kalau umat Islam kembali kepada agama mereka. Ini yang mereka takut. Kembali secara benar kepada agama yang sahih yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini yang membuat mereka takut. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah yang akan menimpakan rasa takut itu di hati mereka. Nabi SAW bersabda, وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan menimpakan rasa takut pada hati musuh dari jarak sebulan perjalanan. Kenapa Allah tolong? Karena ketakwaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya belum ada sejarah Islam itu menang karena jumlah lebih banyak atau senjata lebih kuat. Belum ada sejarah jamaah sekalian. ya Islam menang karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perbaiki. Wallahu alam. Jamaah sekalian, mohon maaf waktu kita terbatas. Insya Allah sebagian pertanyaan saya simpan dulu, mungkin kita jawab pada pertemuan yang akan datang.